الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها الإغضاء عن الصديق fi ba'dil makarih di antara etika persahabatan etika ukhuwah ialah menutup mata dari sahabat kita pada sebagian perkara-perkara yang engkau tidak sukai daripadanya. Alhamdulillah di sering sampaikan di sini bahwasanya kita bersahabat berteman dengan manusia biasa insan bani Adam yang tidak sempurna banyak salahnya banyak alpanya banyak khilafnya banyak hal-hal yang kurang patut kurang tepat pada dirinya kita akan melihat dan menyaksikan hal-hal yang kurang kita sukai dari dia. Hal-hal yang kurang patut dari dirinya. Itu pasti. <clears throat> Di sini beliau memberikan penjelasan etika dalam berteman dan bersahabat atau berukhuwah. Kadang-kadang kita perlu nutup mata tidak usah dilihat yang nggak sempurna itu, gak usah dilihat kekurangan dia itu, gak usah dilihat hal-hal yang kurang patuh dari dia. Itu mata. Sesekali ya sudahlah gimana lagi. Itu ada pada dirinya. Fungsinya adalah Barakulahikum iqlalul itab supaya kita ini tidak sering negur, tidak sering maidu. Ya, katanya para ulama, aklil itabak. Hendalah <clears throat> engkau jarang-jarang negur, jarang-jarang menegur kekurangan teman kamu, jarang-jarang maidu gitu. Kenapa? Dikarenakan tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Pasti orang itu punya alpa, punya khilaf, punya cacat, punya aib. Pasti akan ada dari dirinya hal-hal yang kurang patut, yang kurang pas. Selama itu bukan perkara mungkar, bukan perkara-perkara penyimpangan. Dia mungkin tindakannya kurang pas, ucapannya kurang pas, tingkah lakunya kurang patut. Sesekali pambuleus lah dibiarin dikarenakan itulah manusia. Sebab kalau kita ini mencari sosok teman ideal tanpa salah, tanpa alpa, tanpa khilaf, tanpa cacat, nggak bakal ketemu. Tidak bakal nemu. Masing-masing orang banyak alpanya. Kalau itu yang kamu cari, yakin kamu bakal ngomel terus. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit tegur. Eh, antum itu loh. Jangan begini, Mas, jangan begitu. Prevensi aja kayak dia. Eh, eh, terus begitu. Bakal ngomel terus, bakal maido terus, bakal negur terus. Kenapa dikarenakan masing-masing orang ada aibnya. Kata para ulama, seseorang yang dikit-dikit komentar, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit eh, ngomentari temannya, dikit-dikit negur, dikit-dikit nasihati, dikit-dikit menunjukkan dia tidak sabar dalam pertemanannya. Tidak mampu menanggung hal-hal yang kurang patut dari teman dia. Dipastikan ini orang nggak bakal punya teman, nggak bakal punya sahabat. Dipastikan ini orang nanti dikarenakan sering menegur, sering e, ngomel akan dibenci, ditinggalkan sama teman-teman yang lain. Sok suci, sok paling benar, sok nggak ada alpa, nggak ada khilaf, sok yang paling, yang paling, yang paling. Barakallahu <clears throat> Sehingga adabnya adalah sesekali tutup mata dari teman kita ya tutup mata kamu kau usah ngelihatin ketika dia mengerjakan mengucapkan hal-hal yang kurang kamu sukai ingat hal yang kurang patut bukan perkara mungkar bukan perkara mukhalafah pelanggaran syariat perkara mungkar harus kamu tegur perkara pelanggaran agama harus kamu benahi perkara dosa ya kamu harus ingatkan dengan cara yang baik. Barakallahu Yang kedua, jarang-jarang saja ngomentari orang itu. Jarang-jarang saja komen-komen itu. Jarang-jarang saja menegur orang. Dikatakan akdil <clears throat> ya. Kalau jarang itu manis. Dirindukan, dinantikan, tidak sama sekali menunjukkan Anda orang jelek, eh, Anda Anda orang jelek. Kok bisa membiarkan sahabatnya jatuh dalam hal yang kurang tepat? Memberitahu Kata orang Jawa Timur, kata orang Jawa Timur, gak tak reken. Dia mau ngapain? Ben biar. Tanda kamu orang jahat, kamu orang jelek, tidak mencintai sahabat kamu. Sehingga ngomel terus nggak bagus. Dikit-dikit negur nggak bagus. Nah, dikit-dikit komen, eh, dikit-dikit eh, komen itu nggak bagus. Tanda Anda orang yang tidak tabah, tidak sabar dalam persahabatan. Tidak pernah sama sekali membiarkan sama sekali juga tidak boleh. Tanda Anda nggak suka sama teman tadi. Yang betul tengah-tengah aklil idabat. Berkala sesekali ada momen tertentu di mana Anda bisa menegur dia, Anda bisa mengomentari dia, Anda bisa meluruskan dia. Sebab ya berkala di momen yang tepat. <clears throat> Allah itu. Misal lagi duduk-duduk, lagi nyakong. Namanya orang kadang dia nyetuk. Nyetuk menyampaikan mengucapkan kata-kata yang kurang pas saat itu. Sesekali itu aja dikasih isyarat. Sesekali, ya segitulah orangnya. Jangan jangan terlalu dipikir, jangan terlalu digubris. Ada saat tertentu dikasih masukan. Kalau kayak gini, sampaikan yang ini. Kalau kayak gini, jangan mengucapkan yang itu. Dikasih arahan, dikasih ujangan. Sehingga dia terarah, dia terbimbing dengan tanpa dia merasa kesal dengan bimbingan Anda. Dia merasa nyaman dengan bimbingan Anda. Dia merasa bahkan merindukan teguran-teguran Anda. Dikadang di, di situasi yang tepat, di saat yang tepat dan jarang berkala. Difahami ya? Itu namanya aqdil ibadah. Secara real antum kalau e, bersahabat dan berteman, bergaul gitu. Kalau kamu mendapati sosok teman sahabat yang ngomel terus, komentar terus, nanti ya jelek. Antum nggak nyaman dengan dia. Ini orang dikit-dikit ngomel, sok suci banget sih. Gitu. Kata kamu salah. Tapi kalau setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam dikomentari terus, ya kamu juga juga jadi jadi nggak nyaman. Punya teman no comment sepanjang persahabatan no komen no uh, mengingatkan no meluruskan ini sahabat saya itu bukan ini jangan-jangan menjerumuskan saya dalam perkara-perkara yang mungkar dalam perkara-perkara yang nggak tepat ini diem no komen itu malah bahaya seorang sahabat yang jujur teman yang baik berkala kadang-kadang menegur, kadang-kadang meluruskan di momen yang tepat. Barakallahu fiikum. Di sini al-muallif rahimahullah membawakan beberapa bait syair. Kita baca <clears throat> Wa yunsyadu dan biasa disampaikan sebagai syair Sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi ودافعت nafsi bi nafsi fa'azzati <clears throat> Sabartu ala ba'dil adha. Aku sabar menghadapi sebagian gangguan-gangguan temanku. Khaufakullihi. Karena khawatir nanti dia selalu dan selalu dan semuanya mengganggu. Mengkhawatirkan semuanya. Jadi sabar dari sebagian jangan dikomentari. Sebagian yang lain atau meluruskan antum komentari. Artinya kalau enggak, ya sudah semuanya jadi jelek. Atau engkau komen semuanya, ya jadi jelek juga. Sehingga aku sabar menghadapi sebagian gangguan-gangguan hal yang kurang patut dari teman saya, khawatir nanti muncul semuanya. Wadafa'atu an nafsi binafsi dan saya berupaya membela diriku juga dengan diriku sendiri fa'azzati maka diriku menjadi izzah berwibawa maknanya kamu tahan-tahan gitu diempet-empet jangan komen terus jangan komen terus begitu diempet buat tahan-tahan dengan itu engkau izzah engkau tuh berwibawa ini mengisyaratkan orang yang selalu ngomel, selalu komen, selalu negur, itu gak ada wibawanya di hadapan teman-teman dia. Barakallahu Tidak pernah sama sekali dicurigai. Ini bukan bukan teman kita kayaknya. Tapi kalau berkala, kalau dia bertahap, ada waktu tertentu dia menegur, meluruskan. Engkau berwibawa, ditakuti gitu ya Pak. Faya rubba izin saqa nasi nafsi dhillaha wa ya rubba nafsin bitadalluli azzati Terkadang ada sebuah iz, kepinginnya izah mengabarkan kewibawaan dia, justru menggiring jiwa dia pada kerendahannya. Jadi sok dia jaim, sok dia beribawa, sok dia merasa izah. Dengan makna apa? Dikit-dikit, salah kamu, jangan begini ente gitu. sih. gitu. <laughs> Maunya dia menambahkan izahnya. Ini yang Nah, yang ini ini orang orang petak ya. Ini orang genah ya. Ini gak benar ini. Terus begitu. Justru dengan itu dia menggiring jiwanya pada kerendahan. Maknanya orang lain bakal tidak menghormati Anda, tidak memuliakan Anda karena Anda itu selalu komen, selalu komentar, selalu menegur. Paham ya? Wa ya rubba nafsin bitadalluli azzati. Terkadang sebuah jiwa itu dengan tadallul, dengan merendahkan hati, justru mendapatkan izzah, mendapatkan kewibawaan dia. Barakallahu At-tadallul tadi dimanakan dengan sesekali tutup mata, nggak usah memandang uh, uh, hal-hal yang kurang pas teman antum. Saya no komen. Dengan itu mendapatkan izahnya. Engkau dihormati, engkau e, dimuliakan, engkau eh, berwibawa di hadapan orang lain. Dikarenakan kadangkala menasehati, kadangkala menegur, kadangkala diem. Hakada tarotan tarotan. <clears throat> tuhal makruha hatta tajarra'at dan saya sengaja meminumkan kepada jiwaku ini hal-hal yang gak dia sukai. Hatta tajarra'at hingga jiwaku terbiasa meminum hal-hal yang dia gak suka. Walau la mujarri'ha kadza lasma'azzati. Kalau aku tidak membiasakan jiwaku meminum hal-hal yang seperti itu, dia akan terperanjat, dia akan ketakutan. Maknanya melatih dirinya untuk bisa tabah, bisa sabar menghadapi sosok orang, teman, sahabat, ah yang muncul dari dia hal-hal yang nggak disukai, yang kurang patuh, yang, yang kurang tepat. Engkau melatih diri, melatih diri kayak mau minum perkara yang nggak disukai sama dia gitu. Sabar, tabah, nah, no comment jangan dikomentari dulu, jangan diarahkan eh, uh, dulu. Engkau melatih diri kamu dengan sabar. Namanya jurah itu minum hal yang kayak obat begitu. Al makruh yang harus disukai. Kalau nggak demikian, maka jiwanya akan isma azad akan terperanjat, akan ketakutan. Ada orang yang berkurang pas langsung begini. Ini juga begini sih? Komentar. Ada lagi yang mengerjakan yang kurang pas langsung e, begitu lagi. Eh, gimana sih? Karena nggak biasa menghadapi hal-hal yang makruh. Ini ucapan sebagian syair. Artinya dianjurkan dengan sangat kepada para teman, para para sahabat, para ikhwah. Dalam persahabatan sekali lagi jangan suka ngomel, jangan suka komen, Jangan dikit-dikit komen, dikit-dikit meluruskan, dikit-dikit membenarkan, dikit-dikit nasihati. Pada sahabat kita yang mungkin ada pada dia hal-hal yang kurang patut. Itu merendahkan Anda, menghilangkan wibawa Anda. Anda akan ditinggalkan sama banyak teman. Begitu pula jangan sama sekali no comment. Justru itu menunjukkan Anda gak suka dengan teman Anda. Tapi tarotan tarotan, kadang komen, kadang tidak, kadang tegur, kadang tidak, berkala. Agar Diri ini jiwa kita dilatih untuk itu, dilatih untuk berbersahabat dan berteman dengan orang-orang yang gak sempurna, dilatih supaya jiwa itu seperti itu keadaannya. Jangan sampai dikarenakan nggak pernah latihan seperti itu, mendapat ada orang yang kurang pas perbuatannya terperanjat langsung kaget langsung begidik begitu itu menandakan anda nggak punya kesabaran dan tabahan wa ansada tha'lab tha'lab menyampaikan syairnya Ughammidu 'aini an sadiqi tajassuman Ka'anni bima ya'ti minal amri jahilu Wa ma bi jahlun Ghaira anna khaliqati Tutiku ihtimar al-kurhi bima fima tuhawilu Katanya Sa'lab Ughammidu aini an sadiqi Aku menutup mataku dari temanku tajassuma itu perjuangan dan pengorbanan jadi berjuang berkorban bagaimana caranya sanggup untuk nutup mata dari temannya. Ka'anni bima ya'ti minal amri jahilu. Seolah-olah aku tidak tahu menahu apa yang dia kerjakan. Jahil dengan apa yang dia perbuat. Tutup mata. Hmm. Yes, merem, tutup mata. Seakan-akan tidak tahu apa yang dia kerjakan. Wa ma bi jahlun. Aku tidak bodoh, aku tidak jahil tentang keadaan dia. Artinya saya tahu dia mengerjakan perkara yang kurang patut. Ghaira anna khaliqati hanya saja tobiatku, watakku, pembawaanku tutiku ihtimal kurhi fima tuhawilu. Saya mampu, mampu menanggung ya hal-hal yang kurang patut pada teman saya pada hal-hal yang mungkin diupayakan perbaikannya. Ya, jangan dikira saya nggak tahu tindakan antum yang kurang patut. Saya tahu. Cuma tabiat saya, watak saya, karakter saya, saya bisa sabar. Saya bisa menanggung hal-hal yang kurang pas pada antum. Saya bisa hawil berupaya berusaha menasihati antum, tapi saya sengaja, sengaja tidak, pura-pura nggak tahu. Paham ya? Artinya apa? Aklil idabat. Diperjarang negur orang itu. Terkadang perlu tutup mata dari sebagian teman yang kurang pas perbuatannya. Ini untuk kemaslahatan kelanggengan sebuah persahabatan dan ukhuwah. Eh, supaya kamu bisa seperti ini diterangkan di awal pembahasan camkan baik-baik teman kamu, kamu sendiri itu manusia biasa. Kamu tuh Bani Adam, tempatnya salah, tempatnya alpa, tempatnya khilaf. Pasti akan muncul hal-hal yang kurang tepat. Kita misalnya kalau kamu kepengennya ideal, nggak bakal punya teman kalau kepingin teman yang harus selalu uh, benar, tidak bakal jumpa teman. Ini dunia pak, tempatnya bani Adam yang banyak alpa. Warahmatullahi Jadi gitu ya berkala, berkala dalam menegur, kadang-kadang tutup mata. Ingat dalam perkara yang kurang patut, bukan perkara-perkara yang haram atau kemaksiatan atau pelanggaran syariat. Kalau perkara haram, perkara yang mungkar atau pelanggaran agama, harus langsung kamu perbaiki dia. Barakallahu. Wali dan sebagian mereka juga memiliki syair. Dia mengatakan idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa iswahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu idza anta lam tashrab miraran 'ala al-kadha wa mi'ta wa ayyun nasi tasfu masharibu Kata sebagian mereka menyampaikan syairnya, "Idza kunta fi kulil umuri mu'atiban." Kalau kamu dalam semua hal, dalam semua urusan selalu ngomentari, selalu menegur, sodiqoka teman kamu yang salah tadi lam talqal la kamu tidak bakal berjumpa dengan orang yang nggak bakal kamu tegur artinya kamu akan berjumpa dengan semua orang yang punya kesalahan tidak bakal punya teman gitu ya di kadang masing-masing orang ada kesalahannya kalau kamu terus selalu menegur, mengomentari, teman kamu ya bakal komentar terus. Ketemu fulan, ente gini, ente gini. Ketemu yang lain, ente gini, ente gitu. Bakal begitu terus. Dan engkau tidak dapat teman, tidak mungkin punya sahabat. Maka beliau mengatakan faish wahidan ausil akhaka. Dua pilihan. Silakan hidup sendirian. Enggak pakai teman, enggak punya teman kamu. Kalau kamu terus ngomel, terus komentar, iswahida. Dah kamu urip dhewean wis. Atau yang kedua, sil akhaka. Kamu menyambung hubungan baik dengan teman kamu tadi. Ingat fa innahu sesungguhnya teman kamu nanti muqarifu dzambin marratan. Terkadang akan mengerjakan sebuah dosa. Wa mujanibu dan kadang meninggalkannya. Itu manusia kadang benar, kadang salah, kadang mengerjakan tindakan yang mungkar, kadang mengerjakan ke, uh, amal kebaikan. Itu teman kamu. Engkau silakan satu rahim menyambung persahabatan dengan teman kamu, menyambung ukhuwah dengan teman kamu, tapi ingat dia manusia biasa, kadang salah, kadang tidak. Tinggal pilih. Mau hidup sendirian, tidak punya teman, orang menjauh dari kamu karena kamu ngomel terus, monggo dan yakin kamu bakal sumpah ha? bakal hati kamu itu sempit karena kamu gak punya teman dikit-dikit ngomel atau ya, bersahabat berteman yang bagus tapi ingat dia akan punya salah dia akan punya kekurangan maka tegurlah kekurangan dia secara berkala jangan sering-sering -sering. Belum mengatakan ida antalam tashrab miral qada. Kalau kamu tidak pernah mau minum berkali-kali minuman yang ada qada. Al qada bisyarab itu ada yang jatuh di minuman tadi. Mungkin ada debu-debunya dikit atau ada renget-rengetnya. Kalau kamu nggak pernah mau minum seperti itu, monglah kemadan kotor banyune ya. nyok monglah Ya ada yang keturunan getih banyune nggak mau diminum. Vomita, kamu akan selalu kehausan. Wa ayun nasi tasfu masyaribu. Manusia mana yang murni bersih minuman dia? Nggak semuanya ada. Ini katanya bening. Begitu antum cek, loh, ya ada yang keterengketnya dia. Monglah orang gelem minum, ya udah pakai kehausan. Maknanya kalau kamu tidak terbiasa dengan kekurangan sahabat kamu, ya sudah nggak bakal, bakal punya teman. Mana ada orang yang bersih dari kesalahan? Mana ada orang yang bersih dari kekurangan? Tidak ada. Semuanya salah, semuanya kurang, semuanya jatuh dalam kealpaan, kekhilafan, bahkan kemungkaran. Hmm. <clears throat> Kadang-kadang minum air yang madan banget-banget. Nah gitu ya. Adanya itu supaya kamu udah haus. Ya, kadang kamu kehausan sangat. nggak ada air yang bening, enggak ada yang bersih. Yang ada kubangan air bersih bekas hujan. Ya sudah kamu minum, kamu e, tepi-tepikan yang madan kurang bersih, tengah-tengah bersih, minum. Yang ada itu kamu nikmati. Yang penting kamu tidak haus. Barakallahu Kadang kamu tuh kepingin sangat haus dengan teman-teman yang masya Allah, yang ideal, yang baik dalam semua halnya, akidah harus, pada penhajiah baru ah, harus, ketaatan, solehan, tahu harus, akhlaknya baik, masya Allah, kepingin seperti itu. Tapi kenyataan dan realnya, ketika engkau bersahabat, pasti mendapati sosok teman yang ada hal-hal yang kamu tidak suka. Kayak air ada renggut-renggutnya. Kalau kamu bergaul dengan yang seperti ini ya wes Kamu akan gersang nggak punya teman. Dipahami ya? Kalau kamu tidak pernah mau meminum air yang ada ada, ada itunya, ya bakal kehausan terus. Indah titik selesai yang dibawa ke semua alif dari beberapa asyan syair-syair uh, yang dibawakan dari sebagian ulama barakallahu adalah di antara etika persahabatan sesekali tutup mata dari hal-hal yang kurang pas yang muncul dari sahabat kamu. Tutup mata. Nah, pura-pura orang ngerti. Lanjut dia ya, terus persahabatannya begitu. Langgeng. Ingat sesekali tutup mata. Sesekali tu'atib engkau menegur, engkau mengomentari, engkau mengarahkan, engkau membimbing. Sesekali supaya manis gitu ya kan. Barakallahu Yang diingatkan jangan sampai engkau itu selalu memicingkan mata pada teman-teman kamu dengan makna diliatin terus Oh, ini aibnya, ini cacatnya, ini kurangnya, ini alpanya. Nanti efeknya kamu selalu komentar, selalu komen, selalu ngomel, selalu menegur. Tindakan ini pertama menjatuhkan martabat kamu sendiri. Yang kedua, teman kamu nggak bakal suka dengan diri kamu. Yang juga dilarang adalah jangan diem saja. Jangan membiarkan selamanya hal-hal yang kurang pas pada teman kamu. Dia nggak ada komen sama sekali, tidak ada teguran sama sekali, juga nggak eh, juga nggak bagus. Barakalikum. Ada sebagian ulama, eh, sebagian eh, sebagian mereka menyampaikan <clears throat> eh uh, lupa ya, Maknanya adalah Hendaklah engkau bersahabat dengan orang yang, yang dengan orang yang mengingatkan kamu. Dan jangan berteman dengan orang yang mengatakan pada kamu labas labas. tak apa-apa, tak apa-apa, orang apa-apa wis. Terus begitu labas labas labas. Itu bahaya. Pertanda ini orang benci kamu, tidak suka sama kamu membiarkan kamu, menjerumuskan kamu dalam hal yang nggak patut, hal yang salah, hal yang mungkar. Hati-hati. Tapi yang kamu cari sosok teman yang bisa menegur, yang bisa mengarahkan, tapi yang jarang-jarang. Ngerti nggih? Jadi teman, jangan berteman dengan orang yang ngomen atau komen, jangan yang ini. Kinjelai. Tahu tahu jelai. Ini jelai, enggak usah. Atau yang noko apa yang noko main semuanya sebab labas, tidak masalah, tidak masalah. Ini bahaya. dari teman kamu, ada perhatian sama kamu, peduli sama kamu, membimbing kamu, mengarahkan kamu, menegur kamu, namun dengan cara berkala. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an la haula wala quwata illa billah. Selesai pembahasan ini. Semoga bisa dipahami dengan baik e, ini menunjukkan ikhwan dalam persahabatan perlu lapang dada. Dilebarkan hatinya itu lapang dada. Menerima hal-hal yang kurang pas dari sahabatmu. Lapang dada menerima kekurangan-kekurangan teman kamu. Kadang perlu perjuangan dan pengorbanan, berjuang untuk bagaimana caranya anda tidak selalu komentar. Ini penting dipahami masing-masing teman ketika satu sama lain demikian muamalahnya akan menjadi indah persahabatan itu langgeng ukhwahnya.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 Walhamdulillahirabbil alamin.